Tapi sedapat puasa tanggal 9 sekali. Dan nah, sebagaimana yang tersebut tadi. Nah, di samping kita melakukan puasa Ashura di sana ada hadis Nabi Muhammad SAW yang Nabi menjelaskan. Man wassa'a ala ayalihi fi yaumi Asyura, wassa'allahu alaihi fi fi fi fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi Barang siapa yang meluaskan keluarganya, artinya meluaskan belanja untuk keluarganya pada hari Asyura. Sungguh akan diluaskan oleh Allah rezekinya pada setahun penuh. Zaman dahulu, zaman Al-Imam Syafi'i di sana, ada seorang imam, ulama besar yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Al Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala berkata, ini hadis sudah saya praktekkan, saya laksanakan, saya gunakan setiap tahun sampai 60 tahun nyata dan berbukti hasilnya. Artinya segi penghidupannya, rezekinya luas, tidak pernah sempit. Nah, kita-kita ini kesemuanya selalu mengharap-harap dan berusaha semohon-mohon dari Allah SWT agar diberi kehidupan yang luas. Jangan sempit. Artinya rezekinya cukup, luas, gampang, mudah mencari rezeki. Nah ini penting sekali. Sebab kita-kita ini jangan sampai hidup melarat, jangan sampai hidup fakir, sudah melarat, fakir, kekurangan, serba kurang, apalagi banyak utangnya, nggak repot. Paling tidak baik, paling tidak enak orang banyak utang. utang itu hamun bilail wa mazhalatun bin nahar. Sedih, susah di waktu malam malah mau tidur mikir hutangnya sana sekian sana sekian daerah tidur mimpi-mimpi nggak -mimpi enak kalau sudah pagi takut-takut rasa hina jalan di jalan ketemu orang yang diutangi lari nah bikin takut bingung jadi hamun bilail wa madzallatul binahar Nah, agar kita terhindar dan selamat daripada terpaksa hutang-hutang tadi, kita supaya berusaha dengan minta pada Allah gangsar rezekinya, jembar rezekinya, luas rezekinya. Nah, ini. Sekarang ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Man wasa'a ala iyalihi fi yaumi asyura wasa'allahu alaihi fi sanati kuliah. Siapa yang memperluas belajar keluarganya hari asyura diperluas oleh Allah rezekinya dalam sahut yang tadi saya katakan Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengamalkan ini. Ini salah satu orang, apal beberapa orang juga begitu. Nah, bagaimana meluaskan belanja? Kalau orang itu berbelanja setiap hari seribu rupiah, setiap hari belanjanya seribu rupiah umpama. Sekarang datang hari Ashura supaya dia menambahi ribu lima ribu atau berapa. lain yang biasa dua ribu dia tambahi ribu enam ribu Yang biasa 500, 1000, 1500, 1000. Nah, begitulah dia tambah. Ya membuat apa keroyalan di rumah untuk bukan nanti dan sambil untuk saudara mau pada fakir miskin terutama anak-anak yatim. Nah ini namanya memperluas belanja. apa membuat apa nah. sesukanya, menurut seleranya dan kemauannya dan keinginannya. Tidak ada ketentuan. Karena kalau orang sudah memberikan belanja pada hari itu, besoknya jangan dikurangi. Ya tetap sebagaimana mestinya. Jangan biasa seribu. Hari Ashura keluarganya diberi lima ribu. Ini hari Ashura belanja saya tambah. Besok lima hari nggak ada belanja ini jangan ini beling ini khusus nah, ini sekarang ada yang tanya kalau masih bujang bagaimana bujang hidup di indekos ya bagaimana tidak punya keluarga tidak punya ya untuk dia sendiri dan lu saudara saudara nah ini kesempatan yang baik maka laki-laki dan perempuan sama sekarang ibu rumah tangga, tidak ada suaminya, tidak ada orang lagi di sana. Dia ibu rumah tangga. Ya ibu rumah tangga ini yang biasanya belan, belanja ya siapa biasa? Siapa saja pokok orang yang mempunyai keluarga atau dia sendiri yang dia tanggung belan, belanja ini luaskan. Nah, di samping untuk dia sendiri, ya, untuk berbuka nanti ditambahkan untuk sodakoh kepada fakir miskin, kepada yatim dan sebagainya, terutama pada hari itu ada orang minta mengemis dan sebagainya, jangan sekali-kali ditolak. Ini banyak kejadian-kejadian, cerita dan sebagainya dari ulama-ulama dan aulia zaman dahulu. Kemudian di dalam hari Asyura itu ulama-ulama kita menganjurkan kesempatan agar kita gunakan kita adakan pembacaan doa Walaupun kalau kita ambil aslinya dari Nabi Muhammad SAW untuk kita membaca doa khusus pada hari Ashura tidak ada. Tetapi anjuran doa itu secara mutlak banyak sekali dan Al-Quran pun dalam hadis. Nah ini kesempatan-kesempatan yang baik kita gunakan untuk kita tingkatkan ibadat kepada Allah termasuk doa. Karena doa itu pun masuk ibadat al doa kata Nabi mukhul ibadah. Doa itu sari ibadat atau sumsumnya ibadat. Nah, di sana kita ajak doa. Ulama-ulama yang menentukan atau menganjurkan agar kita baca pertama kali bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Lalu doanya Subhanallah mil al mizan wa muntal alim sampai wa sallallahu. Akhirnya ini dibaca tujuh kali. Maka saya anjurkan masjid-masjid, surau-surau atau langgar-langgar jamaah manapun saja laki-laki perempuan tidak punya jamaah ya perseorangan malamnya malam Asyura di malam Jum'ah depan ini atau paginya atau sesudah Jum'ah siangnya baca saja sejabat mungkin berjamaah kalau berjamaah membaca hasbunallah wa ni'mal bersama lalu doanya dibaca oleh kiainya atau imamnya atau pemimpinnya yang lain mengikuti umpamanya imam baca Subhanallah semua mengikuti Subhanallah mil al mizan mil al mizan jadi serentak ikut membaca nah, ini agar kita mendapat barokah dari Allah SWT memang ada hadis begini secara mutlak inna lillahi fi ayyami tahrikum fahad fata'arradu laha sesungguhnya Allah SWT mempunyai dalam masa-masa ini hembusan rahmat Busan istijabah. Maka jaraklah kamu ke sana. Majulah untuk mengambil kesempatan. Jadi di saat-saat kita ini ada kita nggak tahu ada saat-saat barokah, saat-saat rahmat. Nah, kalau saya ambil cara kasarnya, ada hujan-hujan dan tetesan-tetesan rahmat. Kita nggak tahu. Majulah kamu sana, fata'arrabu, jaraklah kamu ke sana, maju ke sana, ke sana untuk mengambil kesempatan. Inna lillahi fi ayyami dahrikum la nafahat nafhad hembusan rahmat barokah dan sebagainya fata'arradu laha majulah ke sana mencari itu nah siapa tahu sama saat-saat yang penting nah ini dan ini kesempatan sebaik-baiknya nah, maka itu apa yang saya sampaikan hendaknya saudara-saudara menerimanya mengamalkannya dan ikut serta menyampaikan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda balighu ani walau ayah jadi kita ikut serta menyampaikan nah kalau kita menyampaikan ada orang ikut satu dua kita kita ini berpahala sebanyak pengikut pengikut itu sebab mandaa ila hudan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falahu mithlu ajri man la yang kusu min ujurim syai' Barang siapa yang mengajak kepada hidayat, kepada kejujuran, ibadah, taat, dan amal-amal soleh, orang itu mendapat pahala semacam pahala yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang itu. Kalau kita sampaikan, lalu diikuti orang 10, kita mendapat pahala tambah berapa? 10. Lalu 10 menyampaikan kepada orang lain, 10, 10, 100, kita ada tambahan 110. Begitu seterusnya ilahi yang kiamat. Tapi na'udzubillah, kalau orang menganjurkan perbuatan yang tidak baik, ia ya dapat dosanya. Waman da'ilah zolatin, kana alaihi mithlu wisri man tabi'ah. Layang kusu min auzarim syai' Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa sama dengan yang mengikutinya. Anggap adalah mengajak perbuatan yang haram. Diikuti oleh orang-orang termasuk perempuan-perempuan terbuka auratnya pakai celana jalan pagi lalu ya melanggar syariat ikut dapat dosanya itu wah saya tidak pernah begitu sampai tahu begitu kenapa tidak melarang